Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu pembahasan singkat yang akan kami angkat dalam ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini adalah berkaitan tentang bimbingan Rasul alaih salatu wassalam untuk kita menjaga adab dan sopan santun kita. Adab dan sopan santun adalah ciri khas seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyebutkan di dalam hadis yang sahih innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq sesungguhnya tak lain aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia jadi sangat besar porsinya dalam agama kita yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab. Sangat besar sekali dan bahkan itu menjadi ciri khas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau wahai Rasul adalah seorang yang berada di atas akhlak yang besar. Ayat ini menerangkan betapa pentingnya akhlak itu. Sampai-sampai akhlak itu menjadi cerminan dari bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Maka marilah kita ya kaum muslimin ikuti jejak Rasul dalam akidah, dalam ibadah dan demikian pula dalam hal yang berkaitan dengan adab sopan santun dan budi pekerti yang baik. Itu adalah cerminan dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin akan saking pentingnya pembahasan tentang akhlak dan adab. Nabi Wasallam menjadikannya sebagai tolak ukur tentang iman seseorang. Kalau adabnya baik, maka imannya kuat. Kalau imannya kuat, maka berarti adabnya baik. Hadirin mulakan, Nabi Sallallahu Alaihi belum menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang muslim yang paling baik akhlaknya. Seorang muslim yang paling sempurna imannya adalah seorang yang paling baik akhlaknya. Coba lihat, akhlak adalah sebagai tanda iman seseorang. Semakin akhlaknya baik, maka akan semakin kuat imannya. Dan kuatnya iman itu ditandai dengan akhlaknya yang baik. Tidak bisa dilepas tentang akhlak dengan iman. Mengapa demikian? Ini pertanyaannya. Mengapa demikian? Kenapa iman itu akan melahirkan akhlak yang baik? Dan kenapa orang yang berakhlak baik itu tanda imannya kuat? Karena dalam pergaulan kita dengan manusia itu erat kaitannya dengan keimanan kita di hari akhirat. Ketika kita yakin adanya hari akhirat di mana hari itu adanya pertanggungjawaban apapun yang kita lakukan hari-hari ini akan dituntut kelak nanti di hari kiamah maka kita tidak akan berani melakukan sesuatu yang merugikan kita dalam wujud menyakiti orang, mencelah orang, menghina orang, merendahkan orang. Karena itu semuanya kita yakini akan ada pertanggungjawabannya dituntut kelak nanti di akhirat. Karena itu kita takut. Kita beriman kalau kita berbuat baik sekarang ini kepada orang, membantu orang, ahlakul karimah berbagi dengan orang, membantu dalam kesulitan, menolong dalam kesusahan, memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan. Kita yakin besok di akhirat kita akan mendapatkan balasan. Akan mendapatkan pahala. Yakin kita. Karena itu kita semangat dalam bantu-membantu semangat dalam eh, apa namanya berbuat baik kepada orang lain, semangat dalam melakukan kebajikan kepada orang lain karena iman kita dengan adanya apa? akhirat. Karena itu kalau kita imannya kuat akan melahirkan akhlak yang baik. Itu dia wekwa muslimin karena erat sekali kaitannya. Kalau ahlak kita jelek, itu menunjukkan lemahnya iman kita dengan akhirat. Misal seorang mencela, merendahkan, diingatkan jangan kamu melakukan itu. Nanti di akhirat kamu akan dituntut. Ah, apa itu akhirat? Gak ada. Nah, Akibat dia tidak yakin dengan adanya akhirat, maka dia berbuat semena-mena. Lihat itu ekonomi ya, muslim. Padahal mencela seorang muslim itu hukumnya sangat besar. Nabi mengatakan sibabul muslimi fusukun. Mencela orang muslim itu adalah kefasikan. Merendahkan seorang muslim itu adalah kesombongan merendahkan orang muslim itu adalah kesombongan. Nabi Rasulullah SAW menyatakan, Al-kibru batrul haq wa hum tunnas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau dia yakin bahwa itu haram, dia iman kelak di akhirat akan ada pertanggungjawaban dan itu adalah sifat kesombongan kalau dia yakin itu, nggak akan berani pak melakukan penghinaan, pelecehan, perendahan kepada orang. Kalau memang dia yakin bahwasanya sombong itu haram, bahkan Nabi mengancam man kana fi qalbihi dzarratun min kibrin la yadkhulul jannah atau disebutkan dengan lafaz la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibrin tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya terdapat satu biji debu dari kesombongan. Kalau yakin dengan ini, kuat keyakinannya, dia tidak akan berani mencela, menghina, merendahkan orang lain. Karena merendahkan orang lain itu erat kaitannya dengan alam akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Masuk nak sini nak, masuk. Itu anaknya siapa? Dibawakan untuk taklim. Maju sini mas, maju mas. Nah anak-anak jangan ngumpul anak-anak, nanti ketawilan lagi pak, main-main lagi. Jewer engkau malah. Sini maju nak, depan sini. Nah, ngaji yang benar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah contoh keterkaitan iman itu diwujudkan dengan baiknya budi pekerti kita. Dalam bermasyarakat, hendaknya kita menjaga tingkah laku kita. Karena orang melihat kita, orang yang beriman. Orang melihat kita, orang yang bertakwa dari pakaiannya, dari penampilannya, dari amal ibadah yang kita lakukan, dari akidah yang kita kerjakan, yang kita imani, dari taklim yang kita sampaikan. Orang menganggap kita orang yang beriman. Maka cerminan orang yang beriman itu adalah akhlaknya baik. Kenapa akhlaknya baik? Itu tidak bikin-bikin. Itu secara otomatis. Kenapa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla Sebutkan dalam Al-Quran diantaranya dalam surat Qaf ayat yang ke-18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu lafat pun di dalam adi mulut kita. Ma yalfidhu. Tidaklah terucap satu lafat pun min qawlin dari ucapan-ucapan yang kita ucapkan illa ladaihi raqibun atid kecuali pasti di sana ada rokib dan atid yang mengancam atau yang mengawasi dan mencatat semua itu. Yakin tidak, Pak? Yakin. Walaupun kita tidak bisa melihat rokib, kita tidak melihat atid, tapi berita ini yakin. Keyakinan kita ini otomatis akan melahirkan akhlakul karimah. Budi pekerti yang baik. Karena apa? Keimanan kita akan ucapan ini tercatat oleh malaikat. Itu kuat. Apa yang kita ucapkan kali ini, akhirat akan terjumpai itu. Besar ataupun kecil itu. Tercatat oleh malaikat dengan rapih, rokib dan atid. Sangat mengerikan. Otomatis itu kalau sudah imannya kuat, otomatis karena iman itu menumbuhkan rasa takut, rasa takut. Takut kepada apa? Yumul akhir. Takut dengan azab. Takut dengan siksa. Karena tidak bisa kita lepas. Karena itu tercatat rapi. Itu kalau kita beriman. Kalau orang yang tidak beriman, omongannya kotor, Omongannya jorok, omongannya keji, omongannya jelek. Jorok, porno, saru. Ya karena dia tidak mengimani ucapannya akan dituntut kelak di akhirat. Dia nggak percaya adanya malaikat rokib dan atid. Bahkan dia tidak tahu kalau nanti di akhirat apa yang diucapkan akan dia tuntut kelak dia memiliki. Ama dia tidak. Karena dia tidak memiliki iman maka dia tidak akan menjaga ucapan-ucapannya. Beluak, tahu beluak pak? Somonge aspun. Nah, nggak berpikir panjang lebar karena apa? Imannya lemah. Tapi kalau imannya kuat, otomatis dia akan takut. Al-Imam Syafi'i, ucapan beliau dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Beliau mengatakan pada kalimat Ida aradal kalama dengan ayat ini kata Imam Syafi'i. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafat satupun ucapan oleh lisan-lisan manusia kecuali dicatat oleh rakib dan atid. Imam Syafi'i menjelaskan, apabila seorang hendak berbicara fa'alaih ayatafakkar qabla ayatakallam. hendaknya dia berpikir sebelum dia berbicara. Lihat ucapan Imam Syafi'i. Hendaknya seorang itu berpikir sebelum dia berbicara. Fa'in dhaharat al-maslahatu takallam. Apabila dia melihat apa yang akan diucapkan itu baik, barulah dia berbicara. Wa apabila akan muncul dari ucapannya kejelekan, saya mau ngomong begini, tapi kemungkinan jelek atau menimbulkan kejelekan atau menyakiti orang lain atau merendahkan orang lain, maka Imam Syafi'i lam yatakallam Jangan berbicara. Kenapa? Karena ucapanmu akan menjadikanmu binasa. Itu bimbingan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ulama. Bimbingan Nabi SAW jauh-jauh hari ketika Rasul mengatakan kepada Muad ibn Jabal, "Quf 'alaika haza jaga olehmu ini, yakni lisan. Kenapa kok disuruh menjaga lisan? Mu'ad ibn Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita akan disiksa gara-gara lisan-lisan kita? Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi disahkan oleh Syekh Al-Bani atau dihasan oleh Syekh Al-Bani dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Mu'ad di waktu itu aku berkata, "Qultu ya Nabiullah, wa inna lamu'akhadhuna bi sabab lisannya?" Apakah kita akan disiksa gara-gara ucapan-ucapan lisan kita? Di waktu itu Nabi mengatakan kepada Muad, "Kuf alaika hadza." Jaga olehmu ini. Semang, semrambi dipang, dipegang lisannya. Jaga olehmu ini wahai Muad. Ini Muad ibn Jabal, sahabat besar. Jaga olehmu ini. Jangan sembarangan ngomong. Muad ibn Jabal bertanya, inna la mu'akhadhuna bima yatakallamu bihi? Wahai Rasul, apakah kita akan disiksa gara-gara ucapan-ucapan yang kita ucapkan dengan lisan-lisan kita? Maka Rasulullah SAW menyatakan, ka ummak ya Mu'ad. Celaka engkau ya Mu'ad. Kalau engkau menganggap lisan ini perkara yang ringan, Celaka engkau Mu'ad. Engkau akan bicara semaumu. Celaka engkau Mu'ad. Diingatkanlah Rasul. ga ummak ya Mu'ad. Maka Rasul mengatakan pada kalimat. Wahal yukabun nasu finnar ala wujuhim atau ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak orang yang dilemparkan ke dalam neraka pada wajah-wajah mereka itu tak lain karena gara-gara lisan-lisan mereka. Jadi lisan itu harus dijaga, Pak. Kalau tidak binasa kita. Siapa lagi yang akan menjaga lisan kita kalau bukan kita sendiri? Dan itu tanda iman. Tanda iman. Sehingga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya tentang lisan Nabi satu hari ditanya dengan kalimat yang sangat indah. Wahai Nabi, apa jalan keselamatan itu? Sahabat ini bertanya kepada Nabi, bagaimana saya agar hidup itu selamat? Bagaimana caranya agar hidup di dunia ini selamat. Jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, Amsik alaika lisanak. Jaga oleh mulisanmu, Pegang oleh mulisanmu, Engkau akan selamat. Dari dua hal, wa muslimin. Selamat yang pertama dari cercaan manusia kepada kita. Kalau kita tidak menjaga lisan, orang akan menghinakan kita. Ngomong kotor, ngomong corok, ngomong kata-kata makian, cacian, merendahkan orang dan itu adalah bentuk kesombongan. Orang tidak akan simpatik kepadamu dan orang akan marah kepadamu. Dulu ada orang Jawa, ya bukan dulu, sekarang juga masih kalimat apa ya? Saya agak lupa. Harganing ninggili saking busono. Terus bahasa yang berikutnya apa? Harga Harganing apa? Jiwo ah, apa? Sok lati laniku. Latiniku ilat. Nek jenengan mboten saged jaga lisan, wah dihinakan sama orang. Enggak ada berharga kamu. Nah, itu dia. Amsik lisana. Jaga lisanmu. Jangan mencela, jangan mencaci. Enggak akan mulia. Tapi kalau engkau sembarangan ngomong, engkau akan dihinakan. Engkau tidak selamat dari kemurkaan manusia di dunia. Siapa-siapa ngomong dengan mencercamu, siapa-siapa menghinakanmu. Karena engkau tidak bisa menjaga lisanmu. Di akhirat lebih lagi, Allah tidak akan ridho kepadamu engkau tidak akan selamat dari azab dengan sebab apa? Lisan. Mengerikan sekali bagi muslimin. Lisan itu. Sahabat Nabi tentunya bertanya sungguh-sungguh menajat. Wahai Rasul, bagaimana cara hidup yang selamat? Selamat dari kesengsaraan dunia. Selamat dari kebinasan akhirat. Nabi memberikan wejangan oh, amsik alaika lisanak. Jaga olehmu lisanmu. Maka engkau akan selamat dari cercaan orang kepadamu dan selamat dari adab Allah kelak nanti di akhirat. Adab kubur wa muslimin. Adab yang pertama kali berkaitan dengan adab setelah kematian. Itu apa sebabnya? Karena permasalahan kencing yang dia tidak membersihkan diri dari kencingnya. Dan yang kedua karena namimah. Namimah itu salah satu dosa yang kaitannya dengan apa? Lisan. Sangat mengerikan ya kaum muslimin tentang lisan ini. Ya, mari kita menjaganya ya kaum muslimin. Karena kita mengimani alam akhirat. Semakin kuat iman kita dengan alam akhirat, semakin berhati-hati kita dalam berbicara. Coba lihat ayat muslimin, hadis Nabi yang sering kita baca. Maksudnya sering dibacakan lah tidak. Kalau saya libur dua tahun di sini pak, ya, maram libur ya pak. Dan hari ini istimewa sekali. Ini ahad pertama. Seharusnya saya berada di Kali Bening. Di Wonosobo tadi siang. Tapi ini luar biasa memang. Allah takdirkan tanpa nyangka bisa ngeneh Pak. Ini tanpa diagendakan tiba-tiba aja. Agendanya dibikin ya sudahlah melu baik. Hadirin makan. Orang yang beriman sekali lagi. Dia akan menjaga apa? Lisannya. Dia tidak akan berani berucap apapun. Dalam satu riwayat hadis Nabi menyatakan, Al-muslimu ahul muslimi. Seorang muslim yang satu, saudaranya muslim yang lain. Kita saling bersaudara. Tuntutan persaudaraan apa? La yudlimuhu. Tidak boleh mendoliminya. Tidak boleh mendoliminya. Kenapa? Karena dia sedulurku, dia saudaraku, dia semuslim. Jangan kita mendolimi. Baik mendolimi harta bendanya atau mendolimi jiwanya atau mendolimi yang lainnya. Di antara bentuk mendolimi dengan apa? Lisan. Wala yuhkiruhu. Seorang muslim yang satu, saudaranya muslim yang lainnya maka tidak boleh merendahkannya wala yuhkiruhu merendahkan itu dosa apa lisan wala yughziluhu seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya jangan engkau menggembosinya dari beribadah ini dia al muslim al muslim kata beliau mengatakan di hadis eh, kalimat berikutnya at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna takwa itu di sini takwa itu di sini takwa itu di sini takwa itu di hati tapi perwujudannya dengan amaliyah kan itu Nabi menutup kalimatnya setelah mengatakan takwa itu di sini takwa itu di sini takwa itu di sini sembari mengarahkan kepada dada Rasul kemudian menutup kalimatnya Bihas bimriin. Cukup seorang itu dikatakan dosa besar. Bihas bimriin minasyar. Ayah kirahahul muslim. Cukup seorang itu dikatakan dosa besar. Ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Dosa besar itu ekonomi ya muslimin. Memang takwa itu di hati tetapi perwujudannya nyata. Kalau kita merendahkan orang lain, mencela orang lain, menganggap orang itu hina, di bawah kita tingkatannya, dan kita merasa besar, itu takwanya dipertanyakan. Bertakwa tidak sih kamu? Kalau engkau bertakwa nggak akan mampu, ah, bukan nggak mampu, nggak akan mau melakukan hal itu karena takwa itu menuntut dia saudaraku. Kenapa saya merendahkannya? Kenapa saya bersikap sombong di hadapannya? Al-kibru batul haq wa tunas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang. Sombong bukan sifat orang yang bertakwa. Sombong itu sifatnya siapa? Iblis lantul alaih Allah sebutkan dalam Al-Quran Aba wastakbar wa kana minal kafirin Iblis menolak perintah Allah yaitu untuk sujud kepada Adam wastakbara dan dia bersikap sombong ketika seorang melanggar agama Allah dengan sengaja menentang agama Allah, menolak agama Allah, maka itu adalah sifat iblis sombong wa kana minal kafirin dan iblis termasuk dari makhluk yang kafir maka hadirin yang melakukan rahimani wa rahimam jami'an perkara besar urusannya lisan bukan perkara yang ringan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau menyebutkan kalau tadi berkaitan dengan iman, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Kalau kali ini akan kita bacakan keislaman seorang yang paling afdol Bagaimana cara mewujudkannya? Apa tandanya? Dia muslim. Masya Allah Islamnya kuat. Kalau tadi dia mukmin, imannya kuat. Kalau ini yang akan kita baca, dia muslim. Masya Allah Islamnya kuat. Apa tandanya ya kaum muslimin? Disebutkan dalam hadis ini. Al-Imam Bukhari wa Muslim menyebutkan dalam hadis yang sahih. Muttafaqun alaih dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an belum mengatakan Qalu para sahabat di waktu itu bertanya kepada Rasul. Lo ditanya, ayul islamu afdalu. Wahai Rasulullah, Islam yang seperti apakah? Yang paling utama, yang paling afdol. Islamnya seorang muslim yang seperti apakah? Yang paling afdol. Fakal. Maka Rasul menjawab, "Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang Islamnya paling kuat, yang paling afdol adalah seorang muslim yang muslimin lainnya selamat dari kejelekan lisannya dan dari kejelekan perbuatannya maka engkau muslim yang paling afdol Masya Allah. Kita hidup bermasyarakat. Dua hal yang kita harus perhatikan. Membantu mereka jikalau kita bisa. Kalau tidak, mencegah diri kita dari menyakiti tetangga kita. Dua hal ini waikum ya, Jangan kita membantu sudah tidak mau adanya menyakiti. Wah ini bukan tanda orang mukmin. Kalau dia beriman, imannya lemah. Tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ini dia. Yang harus kita lakukan dalam bermasyarakat, dalam bergaul dengan kehidupan siapapun. Teman sekerjaan, teman seprofesi, teman semasi, teman se-RT, dan yang lainnya. Manusia Bashar mereka punya hak yang harus kita lakukan. Dua hal. Kalau engkau bisa membantu mereka, bantu. Agar kau mendapatkan kebaikan, pahala. Kalau engkau tidak bisa membantu mereka, maka tahan dirimu. Takufu syarraka. Engkau jaga, engkau tahan keburukanmu. hadalika sadaqatun minka ala nafsika. Itu adalah sedekah dari dirimu untukmu. Nabi yang salatu wassalam ketika ditanya muslim yang seperti apakah yang paling afdol, jawabannya seorang muslim yang mana kaum muslimun yang lainnya selamat dari keburukan lisannya. Keburukan lisan itu diantaranya riba. Perhatikan, kalau anda muslim, anda akan menjaga lisanmu dari menyakiti muslimin yang lain Cegah lisanmu dari riba. Kalau engkau jatuh pada riba, menunjukkan Islammu lemah. Ya, perhatikan itu ya Di antara keburukan lisan adalah menghina, merendahkan. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, kafabil mar'i ithman Cukup seorang dikatakan berdosa dengan dosa besar. Ayah kirahul muslim. Ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kalau engkau Islamnya kuat, Islamnya baik, maka kaum muslimin yang lain akan terselamatkan dari keburukan lisanmu. Artinya kita dididik untuk masing-masing menjaga lisan-lisan kita Jaga wekom muslimin itu cerminan Islam yang baik. Orang sekali lagi melihat kita suka taklim, melihat kita berjubah, berjenggot, istri kita bercadar, orang sudah mengatakan pengpengan banget guys. Wah, mau mukmin. Tidak pernah terlihat dia maksiat terang-terangan tidak pernah mabok, tidak pernah dia uh, merokok, tidak pernah dia judi, dia ke masjid rumah, masjid masjid rumah. Tapi ketika lisannya tidak dijaga, kontradiksi. Dua hal yang berbenturan. Masa orang yang katanya soleh, lisannya seperti itu. Itu bukan cerminan orang yang soleh. Ketika tidak bisa kita jaga lisan kita, maka wahai kaum muslimin itu malah petaka. Senyata makan tuan, orang akan mencibirmu. Senengnya ibadah, tapi lisannya buruk dan jelek. Engkau akan terhinakan oleh manusia. Karena apa? Lisan ini sebagai tolak ukur harga diri seorang dilihat dari lati ilat Nek ilate main, wong ini pak. Ini nek ilate elek, orang akan marah dan membencinya. Orang dideleng, cuban lah cuban kah cubane tok. Orang akan mencibirmu. Solat-solat tuh ngapa ngomongannya kotor. Orang kanggo solate. Ya karena memang kalau dia sholat dengan baik, seharusnya tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Salat itu tanha anil fahsya wal Salat itu mencegah dari kejelekan dan kemungkaran. Jangan disalahkan orang ketika mencelamu. Lah salat gue ngapa kue lah lisanmu kaya gue. Orang kanggo salatmu. orang akan mencelamu. Hadirin menaikan rahimani warung jami'an. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang lainnya beliau bercerita ada orang yang diangkat derajatnya karena lisannya. Diangkat derajatnya sampai di surga karena lisannya. Dan ada orang yang dijatuhkan ke neraka sampai mendasar itu karena lisan. Mengerikan sekali Pak. Lidah tak bertulang. Nggih mboten Pak? Amargi po naik montan balunge angel ingin ngomong. <laughs> Maksudnya nggih mboten niku Pak. Lidah tak bertulang artinya sangat berbahaya. Harus dijaga. Ucapkan kalimat yang baik agar engkau diangkat derajatmu oleh Allah Cegah lisanmu dari kalimat yang jelek. Agar engkau selamat dari azabullah. Lisan. Sebutkan dalam hadis yang sahih. Al-Imam Bukhari menyebutkannya dalam sahih Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Innal abda ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات Nabi mengatakan ada seorang hamba yang berbicara dengan kalimat-kalimat yang ringan, yang pendek, tapi kalimat yang Allah ridhoi. dia tidak begitu memperhatikan, tidak mementingkan. Tetapi kata-kata yang diucapkan, kata-kata yang Allah ridhoi. Maka dengan itu kata Nabi, Yarfahullah. Allah meninggikan biha. Karena kata-kata tadi yang diucapkan darajat. Derajatnya itu tinggi. Dihormati, dimuliakan, dicintai. Karena apa? Kata-katanya Allah meridhoinya. Wa innal abda dan sesungguhnya seorang hamba yatakallamu bi kalimatin min Ada seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang Allah murkai. Layul kilabalan yang dia tidak pedulikan omongan tersebut keluar dari lisannya. Celaan, makian, menuduh jelek, mengumpat, namimah, ribah, merusak apa? uh, menyakiti hati. Hadir mereka. hamba ini nggak peduli ucapannya. Dia ngomong mau, kemudian dia tinggalkan, nggak peduli. Maka Rasul mengatakan orang ini jatuh ke dalam neraka dengan sebab omongan yang diucapkan oleh lisan dia dari kata-kata yang Allah murkai. Lisan itu, Pak. Berarti lisan ini bisa meninggikan derajat, bisa merendahkan derajat. Dari sini kita tahu ucapan yang tadi apa? harga harganing diri sakalati harganya diri itu karena lisan. Anda dimuliakan karena lisan. Anda dihinakan karena lisan. Berarti solusinya bagaimana Pak? Panjenengan mendet lakban, ngerti lakban Pak? Di lakban baik ini ben aja ngomong. Nggih sakit masa dilakban lah daripada ngomong kotor, ya bukan seperti itu solusinya. Solusinya berfikirlah sebelum berbicara sebagaimana ucapannya siapa? Imam Syafi'i tadi. Lisan ini fungsinya banyak. Bertasbih, bertahmid, beribadah, untuk dakwah, kalimat yang baik, yang indah. Lisan ini ibadahnya banyak tapi bahayanya juga banyak. Apa mending orang yang ngomong bahaya pak ya? Aku mending bisu bahaya lu daripada lu neraka gara-gara lisan. game button Pak. Hah? Daripada orang jaga ya tidak seperti itu. Iman itu ada cerminan. Cerminan iman itu adalah menjaga lisan diantaranya. Karena kita yakin apa yang kita ucapkan kali ini di akhirat akan ada tuntutannya kelak. Bisa dipahami hadirin? Nah, Nabi Alaihissalam saking bahayanya lisan, beliau sampai menjamin surga bagi siapa yang mampu menjaga lisan. Rasul menjamin surga baginya. Kalau dia mampu menjaga lisan, kalau bukan urusan yang berat, nggak akan mungkin ada pahala janji surga. Berarti menjaga lisan urusan apa? Berat. Nah urusannya cek-cek ya hadiah cek-cek lah kembang gula apa-apa. Urusannya cek-cek. Ngerti kembang gula pak? Ini permen. Ya. Tapi karena ini adalah perkara besar, hadiahnya surga. Dan surga perkara besar. Diberikan kepada siapa janji ini? Orang yang mampu menjaga lisan dan kemaluannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'id atau Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yad man li ma baina lihyatayhi wa ma baina rijlaihi adman lahu al jannah barang siapa yang dia berjanji untuk bisa menjaga sesuatu yang ada di antara dua jenggotnya yakni kumis dengan jenggotnya yaitu apa lisan dan dia memastikan bisa menjaga mabaina sesuatu yang di antara kedua kakinya yakni kemaluannya adman lahul jannah aku akan menjamin baginya surga luar biasa ya kaum muslimin luar biasa ini pahalanya surga bagi yang mampu menahannya kenapa Pak karena dua anggota tubuh inilah yang banyak fitnahnya. Dua anggota tubuh ini. Tangan hanya sekedar mengambil. Kaki hanya sekedar berjalan. Perut tidak tahu menau. si penting melebu digerus. Yang jadi masalah lisan dan kemaluan karena dua anggota tubuh inilah yang merasakan nikmat. Yang ada syahwat itu di dua ini. Mata pripun mak mata pak. Mata ada kenikmatan. Deleng wong ayu seneng mboten jenengan. Maksudnya deleng bojone dewek kok jowo wong ayu liyane pak. Bojone jenengan kan ayu-ayu nggih. Hmm. Ya ayu lah, mas ora ayu pak. Di bojong ya Pandingi bae niku Pak dinikmati. Ya. Dan itu ada kemesraan tersendiri. Lakukan saja. saya bilang ngopi delengi bae sing wadon ngatakan kikuk. Ana oh, apa sih gitu delingi bae? Kamu cantik. Wah, langsung. Itu kemesraan. Jangan dilewatkan. Orang yang nggak pernah mesra dengan istri hidupnya kering. Ya. Apa, Pak? <laughs> hidupnya kering, eman-eman. Apa mending kon duene siji tok? Lah, eman-eman temen. Kur gue gue tok, ora dilus, pak, Tarung tok sini ya yang sarakna. Hadirin kaum muslimin. Tadi bicara apa? Oh iya, lisan mata itu mendapatkan kenikmatan karena apa? Intinya syahwat kemaluan. Karena itu ekonomi muslimin siapa yang bisa menjaga dua syahwat ini? Lisan dijaga dari kalimat-kalimat yang membahayakan. Kemaluan dijaga dari syahwat-syahwat yang haram. Maka diberi jaminan surga. Kenapa? Karena tidak mungkin sekali lagi tidak mungkin seorang bisa menjaga lisan kecuali dia mukmin. Itu dia mengapa jaminannya surga. Orang bisa menjaga kemaluannya dari melakukan perzinaan. Itu karena apa? Iman. Ada rasa takut. Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, oh, wong de duit, Pak. Maksudnya itu maksudnya apa sih kaitan dengan duit? Ya tuku nang dalan-dalan satu ribu bentuk. Tapi tidak berani. Bukan karena takut HIV atau AIDS. Tapi karena takut akhirat. Gak berani. Khawfullah. Daripada jajan mending bojo maning pak. Boleh Tanya istri menyanjenengan, aku tak mujumaning ya, entuk pak. Takoni dalam rangka menjaga diri dari zina. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Saking besarnya dua anggota tubuh ini, fitnahnya sampai-sampai dijamin siapa yang bisa menjaganya, aku jamin surga. Otomatis dia orangnya mukmin kalau dia mukmin berarti dia ahlu tauhid, ahlu sunnah dan yang lain-lainnya. Masuk Isya? Niki pripun nggih kelalen azan lanjut nopo solat lanjut nopo pun rampung niki. Biasanya Ustaz Husain pripun? Salat bar isya lanjut. Nah, geng geng geng geng Gesaket. sholat rin, lanjut. Berapa menit? 20 menit, 15, napa 10? 5 menit <laughs> ganugur nugur mukadimah tok, Pak.